Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Haiyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahmatullahi alaih. Perhatikan baik-baik. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, siapa namanya? Akhabu Muhammad. Sudah terulang-ulang ini. Al-Imam Abu Dawud, rahimahullah siapa namanya? Lihat tidak masalah. Siapa? Siapa? Sulaiman? <laughs> Khair insyaallah. Siapa namanya? Imam Abu Dawud? <laughs> Khair insyaallah. Sulaiman ibnul Ash'ath Ash'ath as sidistani rahmatullah alaih coba antum ulangi dengan suara yang keras lantang, jelas Sulaiman ibnul Sulaiman ibnul Ash'ath as Ya Allah, bahas khair insyaAllah ya antum rahimahullah antum bisa ngulangi Akhabdul Malik Coba. Akhudustani. Nah, barakallahu fikum la insyaallah. Ingat-ingat ya. Jadi, kitab yang kita baca ini adalah kitab karya siapa? Abu Bakar bin Abi Dawud. Abu Bakar itu anaknya, Abu Dawud bapaknya. Imamun Ibnu Imam. Kita lanjutkan barakallahu fikum hafizakumullah. Kita masih seputar mengenai apa? Nuzul turunnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana terakhir? Naam. Yang waqalu itu ya. Ayo kasul. Naam. Disebutkan situ perhatikan baik-baik halaman 98, halaman yang ke-98. Qalu mereka mengatakan an-nuzul yalzamu alaihi al-harakah wal intiqal. Ini menurut mereka, turun itu mengharuskan bergerak dan berpindah. Berarti Allah itu gerak-gerik dan pindah-pindah kata mereka. Ini hati-hati ini ya. Hati-hati syubhat yang dilontarkan oleh mereka. An-nuzulu yalzamu alaihi al-harakah wal intiqal. Yang namanya turun itu kan mengharuskan bergerak dan berpindah. Ini versi mereka, gitu loh. Fahalillahu yantaqilu minal 'arsy ila as-sama'i dunya wa yataharrak. Ini perhatikan baik-baik ini pemikiran mereka. Apakah Allah taala itu berpindah dari 'arsy kemudian menuju langit dunia dan bergerak? Ini versi mereka nya tadi ya. Nakul kita katakan hadza bahtsun 'anil kaifiyah. Ini sudah masuk membahas masalah apa? kaifiyah. Sudah kita lewati pembahasannya masalah asma wa sifat. Untuk masalah kaifiyah, wallahu a'lam. Kaifiyahnya itu ada. Ada enggak kaifiyahnya? Ada, cuman wallahu a'lam. Hanya Allah taala yang tahu. Paham ya? Yang kita ketahui apanya? Lafaz dan maknanya. Paham ya? Lafaz dan maknanya. Allah taala turun atau tidak? Nuzul enggak? Nuzul. Maknanya apa? Nuzul turun yang hakiki yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana turunnya Abdurrahman? Wallahu a'lam. Ingat-ingat. Jadi kaifiahnya itu ada atau tidak? Ada, cuman wallahu a'lam. Itu jangan keliru. Enggak ada kaifiahnya. Itu keliru juga. Paham ya? Yang benar itu kaifiah itu ada, cuman yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang ini bergaya sok-sok tahu dia. Berarti kalau Allah turun, berpindah dari asnya katanya. Ya, berpindah dari asnya turun ke langit dunia dan bergerak kata mereka. Ini berarti sok tahu orangnya. Kafiyahnya dibahas. Kita katakan wa nahnu dan kita katakan perhatikan baik-baik di situ ya, yang silu kamanya yasha'u la na'lamu na'am al-kaifiyah. Turunnya sebagaimana yang Allah Ta'ala kehendaki, kita enggak mengetahui kaifiyahnya, bagaimana enggak tahu. Sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala bagaimana turunnya? Sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala kita enggak mengetahuinya. Tapi turun. Turun ke langit dunia kapan turunnya? sepertiga malam terakhir. Dalam sehari semalam terulang berapa kali? Eh? Sekali saja ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Allah yang kaifa yasha. Allah Ta'ala turun bagaimana yang Allah Ta'ala kehendaki. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Ta'ala zat yang maha mampu terhadap segala sesuatu. Enggak perlu aku tanyakan sudah. La yus la yus'alu amma. Apa itu ayatnya? La yus'alu amma yaf'aluhum yus'alun. Gitulah ayatnya ya. Nah, jangan ditanya Allah Taala berbuat kenapa? Bagaimana berbuat? Kalian itu yang ditanya. Justru mereka yang ditanya. Paham ya? Allahul musta'an perhatikan baik-baik ini. Nah, wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda. Dialah zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Fala nakhudhu fi hadza, maka jangan kita mempeributkan, memperbincangkan dalam masalah ini. Allah Taala turun atau tidak, Ah Yusuf? Turun ke mana? Ke langit dunia. Apa mana turun itu, Ah Yusuf? Turun yang hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada maknanya nggak kira-kira turun itu? Ada maknanya nggak? Ada. Kaifiahnya? Wallahu a'lam. Perhatikan baik-baik. Allah taala turun ke langit dunia, ada kaifiahnya nggak? Bagaimana turunnya itu ada nggak? Nah, ada nggak? Ada? Tapi ya eh, wallah alam. Ada tapi wallah alam. Hanya Allah yang tahu. Ada ayat harus ada. Jangan sampai enggak ada. Nah, karena nanti kalau mengatakan enggak ada maknanya, enggak ada kifiahnya masuk dalam pemikiran sesat kelompok apa kemarin? Antum ah. Enggak ada maknanya. Lah turun apa? Turun ya turun, maknanya apa? Wallahu alam. Mau oh, gitu. <laughs> Ngamuk dia. <laughs> Siapa? Mufawwidah, kelompok al-mufawwidah. Hati-hati. Perhatikan baik-baik. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi kaifiahnya ada, cuman wallahu a'lam. Fana nusbitun nuzul kama jaa kullalailatin Maka kita kami menetapkan turunnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana na barakallahu yang telah datang. Kapan turunnya? Kullal lailatin hina yabqa lail al-akhir. Perhatian baik-baik. Setiap malam menjelang sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia. Perhatikan baik-baik, turun ke langit dunia. Perhatikan baik-baik ini. Nusbituhu wa nu'minu bih. Kita menetapkannya dan beriman dengannya wala naltafitu ila wasawisi haula alladziina yastadrikuna 'ala Allah taala. perhatikan baik-baik ini. Jangan engkau menoleh, kita tidak menoleh kepada bisikan-bisikan orang-orang yang mereka apa? mengkritik dan juga terus mencari-cari tentang perbuatan Allah taala. Hati-hati. Turunnya bagaimana ya? Bentuknya kayak apa? Masa sih turun? Paham ya? Kita itu cukup sami'na wa ata'na. Bagaimana para sahabat dahulu ketika Rasulullah menyampaikan yang zinu rabbuna tabaraka wa taala kullalailatin hina yabqa sulusul lailal akhir para sahabat bagaimana? Ada enggak Abu Bakar nanya, "Bagaimana turunnya?" "Ya Rasulullah." Pernah enggak? Enggak pernah. Jadi ini orang-orang belakang sok tahu. Kata mereka, jalan kita, prinsip kita, ajaran kita aslam wa ahkam katanya. Wa a'lam bahkan. Paham ya? Kalau para salaf cuma aslam toh Para salaf itu selamat kalau kita itu aslamu ahkam wa alam. Kita lebih tahu, lebih selamat, lebih bijaksana katanya. Nah, ini keliru. Yang benar bagaimana? Yang benar jejaknya para salaf itu aslam kenapa aslam? Kenapa selamat? Karena mereka lebih tahu dan lebih bijaksana. Buktinya nggak nanya-nanya, turun ya turun. Nah, orang belakangan ini yang turun tuh jangan-jangan malaikatnya. Yang turun tuh jangan-jangan perintahnya. Masa turun sih? Bagaimana turunnya? Ini orang belakangan semua. Paham ya? Yang biasanya pikirannya sudah tercampur dengan pemikiran apa? Filsafat ahlul kalam, ilmu mantik, ilmu filsafat hati-hati barakallahu fikum. Allahu musta'an. Kita lihat. Naam, kata beli sini ka'annahum yaqulun seakan-akan mereka mengatakan inna nuzula layaniku bika ya rabbana. Ini gayanya. Sesungguhnya turun itu enggak layak bagi wahai Rabb kami. Li'anhu kada wa kada. Karena sesungguhnya seperti ini seperti ini. Nah, muncullah di sana pernah suatu ketika Syekhul Islam difitnah. Ya, difitnah oleh salah seorang dikenal dengan Ibnu Batuta. Perhatikan Ibnu Battuta. Na'am barakallahu fikum. Kalau antum mau lihat di dalam syarah Al-Lamiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, syarah oleh Syekh Abdul Hamid, hafizallahu taala. Jadi Ibnu Batuta mengatakan turunnya Allah Subhanahu wa taala kata Syekhul Islam sebagaimana turunku dari mimbar katanya. Paham ya? Ini ucapan yang keliru ya. Jadi Ibnu Battuta menisbahkan Syekhul Islam suatu ketika khutbah di atas mimbar, kemudian Syekhul Islam mengatakan turunnya Allah taala seperti turunku dari mimbar. Jadi seakan-akan menyerupakan itu loh. Nah, ini kabar yang tidak benar. Karena kisahnya kalau kita telusuri, dulunya ketika Ibnu Battuta pergi ke Baghdad, barakallahu fikum, itu posisinya Syekhul Islam dalam keadaan di dalam penjara. Paham ya? Itu kelihatannya ya lafadznya. Nah, barakallahu fikum jadi nggak ketemu itu loh kok bisa-bisanya mengatakan turun di atas mimbar. Paham ya? Itu keliru ya. Yang benar Syekhul Islam jauh daripada penyerupaan dan juga kaifiyah tadi itu. Maksudnya tidak mengkaifiyahkan turunnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu musta'an. Kita lihat berikutnya. Naam kata beliau di sini Fahum yastadrikuna 'ala Allah 'azza wa jalla wa yastadrikuna 'ala Rasul sallallahu alaihi Mereka ternyata mengkritik. Mereka mengkritik atas perbuatan Allah taala dan mengkritik juga ucapan Rasulullah sallallahu Ka'annahum a'lam minallah. Seakan-akan mereka lebih tahu. Seakan-akan mereka lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'lam minar rasul. Dan seakan-akan mereka lebih tahu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam billahi azza wajal tentang Allah Subhanahu wa taala. Buktinya bagaimana? Buktinya Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in enggak pernah menanyakan turunnya bagaimana, bentuknya kayak apa, mereka cuma sami'na wa ata'na. Cukup. Kami mendengar dan kami mentaatinya. Enggak ada satupun yang mereka mengatakan turunnya bagaimana, seperti ini, seperti itu enggak ada. Nah, orang-orang ini, orang-orang belakangan ini sok tahu, lebih tahu daripada Allah dan Ini berbahaya. Nah, Allah musta'an. Nah, barakallahu fikum Allah taala menyatakan dalam Al-Qur'an Karim apa itu? Wala takfu atau la takfu? Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula gitu ya. Na'am barakallahu fikum. Artinya apa? Jangan engkau mengikuti perkara-perkara yang kamu enggak punya ilmunya. Jangan sok tahu. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati itu kelak akan ditanya satu persatu. Paham ya? Akan ditanya. Oleh karena itu ikhwani fid din, wa jazakumullah yang paling selamat dalam masalah asma wa sifat. Bagaimana yang paling selamat? Ayo, sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat ya, enggak perlu mengkaifiahkan wala syai'. Paham ya? Cuman maknanya harus ditetapkan. Nah, itu ingat-ingat itu ya. Na'am barakallahu fikum. Hadza fihi su'u adab ma'allahi jalla wala Ini di dalamnya terdapat apa? Jeleknya adab bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah jelek adabnya bersama Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan melahirkan pula jeleknya adabnya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Hada fihi su'adabin ma'allahi jalla wa ala. Allahu yuthbitun nuzul wa hum Allah Ta'ala menetapkan turun, mereka malah meniadakan. Eh, ber, ini namanya, adabnya bagus enggak ini namanya? Adabnya bagus enggak Allah Ta'ala mengatakan turun, mereka mengatakan enggak turun. Eh, enggak bagus ini, sok tahu. Allah musta'an. Wa yaqulun dan mereka mengatakan yalzamu alaihi kada wa kada min al-lawazim al-batila indahum. Berarti kalau seandainya Allah Ta'ala turun mengharuskan baginya apa? Allah Ta'ala seperti ini, seperti ini termasuk apa? mereka meletakkan kelawaziman atau suatu perkara yang lazim yang harus tapi batil semuanya maksudnya ya? berarti kalau turun seperti makhluk seperti turunnya kita dari tangga seperti turunnya kita dari atap katanya ini bayangan-bayangan manusia harus kita hilangkan eh, hati-hati nah, ya Abdul Aziz Abdul Aziz ya? Abdul Malik ya Abdul Malik Allah musta'an Abdul Malik nah masalah asma wa sifat itu sami'na wa ta'na Paham ya? Jangan terlalu dipikirkan pusing, jangan. Paham ya? Sami'na wa ta'ala. Allah Ta'ala turun ke langit dunia kapan? Akhadul Malik. Kapan Allah Ta'ala turun ke langit dunia? Sepertiga malam terakhir. Enggak perlu dibayangkan bagaimana turunnya, bagaimana ini. Yakini saja sudah. Paham ya? Karena biasanya orang-orang yang membayangkan perkara-perkara yang dia bayangkan itu tetap tidak akan apa? keluar dari dua perkara. Karena dia dan bayangannya makhluk bukan? Makhluk. Manusia dan bayangannya itu makhluk bukan? Makhluk bukan? Hah? makhluk. Dia membayangkan suatu bayangan-bayangan. Dia sudah makhluk, bayangannya juga makhluk. Bagaimana bisa menemukan? Enggak bisa. Dia membayangkan sesuatu pasti apa? Akan kembali dua perkara. Membayangkan sesuatu yang serupa dengan makhluk atau membayangkan Allah Taala dengan sesuatu yang tidak ada wujudnya. Kalau tidak ada wujudnya berarti bukan sesuatu. Karena sesuatu itu pasti mau tidak mau harus ada. Kalau tidak ada bukan sesuatu. Paham ya? Itu perlu diperhatikan baik-baik. Naam. Jadi sudah kita lewati pembahasannya ya. Allahul musta'an. Kita ambil dikit lagi. Wa qaulun Nadim rahimahullah berkata, An-Nadim yaitu Al-Imam Abu Bakar, Al-Jabbaru ay Allahu jalla wa ala min asma'i Al-Jabbar. Allah Subhanahu wa taala termasuk nama-namanya adalah Al-Jabbar. Al-Jabbar itu memiliki dua makna nanti. Memiliki dua makna. Makna pertama adalah apa? yaitu Allah taala dat yang senantiasa maksa hamba-hambanya yang mereka berbuat nah barakallahu fikum nah melanggar syariatnya paham ya nah dipaksa ya barakallahu fikum agar mereka kembali kepada jalan yang benar al-jabbar yang kedua maknanya adalah apa adalah nah yang hukum-hukumnya takdir Allah Subhanahu wa taala itu berjalan nah berjalan kepada hamba-hambanya maksudnya tetap sesuai dengan yang Allah taala kehendaki kita lihat nanti Nah, barakallahu fikum. Kalau terjemahan kita globalnya bahasa Indonesia apa al Jabar itu? Zat yang Maha apa? Eh, Antum? Zat yang Maha apa? al Jabar? Eh, Apa? Maksa juga kan? al Jabar, kata Jabr. Jadi maksa cuman maksanya ini bukan memaksa yang sifatnya apa barakallahu fikum negatif ya karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang dikenal dengan sifat apa? Al-muqabalah. Sifat al-muqabalah itu penting sekali untuk pahami baik-baik. Muqabalah itu bagaimana maksudnya? Maksudnya Allah Taala itu akan bikin makar orang-orang yang bikin makar duluan. Allah Taala akan menipu orang-orang yang bikin penipuan terlebih dahulu. Jangan sampai untuk keliru menamakan Allah Taala berarti makir. Allah Taala berarti khadi', itu keliru. Itu dikatakan apa? Termasuk sifat muqabalah. Muqabalah itu bagaimana? Muqabalah itu maksudnya dalam rangka membalasi sekarang kalau Allah Taala membalas orang-orang yang bikin makar, termasuk keadilan atau tidak? Ayo berhak. Orang bikin makar Allah Taala balas makarnya. Orang menipu Allah Taala balas penipuannya. Keadilan atau bukan? Keadilan. Jadi namanya sifat muqabalah. Muqabalah itu Allah Taala membalasi mereka itu perbuatan mereka. Jabar misalkan nah barakallahu fikum ada makna memaksa, memaksa orang-orang berhak untuk dipaksa. Keadilan atau bukan? Keadilan. Allah musta'an. Kita lihat Wal jabbaru lahu ma'anin. Jabbar memiliki beberapa makna. Al jabbaru bi makna, perhatikan pertama ini. Di sini sebutkan tiga makna tadi ya. Kita lihat. Al jabbar makna alladhi yajburu ibadahu al munkasirin. Al jabbar yang pertama adalah apa? Yaitu zat yang maksa hamba-hambanya yang mereka apa? Barakallahu fikum. Nam al munkasirin. Munkasirin maksudnya yang mereka tidak mau menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Karena mereka berhak untuk dipaksa. Yang kedua, wal jabbar Allah di tajri ahkamu al-qadariyah ala ibadah. Perhatikan bab ini. Al-jabbar yang kedua maknanya adalah zat yang hukum-hukumnya ketetapan ketetapannya yang berupa takdir berjalan mengenai hamba-hambanya. Duna an yamtani'u minha. Tanpa mereka semuanya mampu untuk menghalang-halangi dari takdir tersebut. Sekarang antum, Yusuf, antum ditakdirkan dalam keadaan misalkan duduk misalkan. Antum bisa nggak menghalangi anak nggak mau duduk gitu? Nggak bisa. Antum ketika nggak mau duduk itu udah takdirnya nggak mau duduk. Tapi kita duduk ya duduk. Apa maksudnya? Nah, karena kalau datang dengan duduk duduk, berdiri berdiri itu namanya takdir gitu loh. Nggak bisa kita mengelak dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena takdir termasuk apa kemarin? sirullahi jalla wa ala. Termasuk rahasia Allah Subhanahu wa taala. Antum sekarang duduk di sini, takdir atau bukan? Tapi sebelum antum duduk tahu nggak antum kalau duduk sini? Nggak tahu. Sebelum antum duduk di sini nggak tahu nanti duduk atau tidak. Tapi setelah duduk baru tahu itulah hamba. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui kejadian sebelum terjadi, yang akan terjadi, yang sedang terjadi, yang tidak terjadi. Kalau seandainya terjadi, bagaimana terjadinya tahu. Bisa ngulangi enggak nih? Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang telah terjadi, perhatikan baik-baik, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi, tahu bagaimana terjadi kalau seandainya terjadi. Saya ulang antum? Ana ulangi sekali lagi. Allah Subhanahu wa taala beda dengan makhluk. Kalau makhluk itu tahu kejadian setelah apa? Terjadi. Antum duduk sini tahu setelah duduk. Sebelum duduk nggak tahu nanti duduk sini atau tidak. Baru ingin baru keinginan saja. Paham ya? Seperti contohnya orang mau berangkat kerja, itu nggak tahu nanti sampai di tempat tujuan atau tidak. Setelah sampai baru tahu dia. Karena terkadang mau berangkat kerja pulang lagi. Ya enggak? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Setelah tahu baru tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu zat yang mengetahui perkara yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Perkara yang tidak terjadi kalau seandainya terjadi tahu bagaimana terjadinya. Antum bisa ngulangi empat perkara ini, Abu Muhammad? Coba bismillah. <laughs> Ustaz, khair insyaallah. Jangan ditampur-tampur nanti bingung soalnya. Ini harus diupayakan dipahami baik-baik ada madhi mudhari paham ya nah Allah taala mengetahui perkara yang telah terjadi jelas yang sedang terjadi tahu juga yang akan terjadi juga tahu yang tidak terjadi kalau seandainya terjadi tahu bagaimana terjadinya antum bisa ulangi ya bismillah Eh wala ba'as khair insyaallah. Sudah bisa mewakili. Antum bisa ngulangi enggak ya, Talha? Bisa ngulangi ya bismillah. Allah taala mengetahui Sudah, sudah sampai sudah keliru. Nanti khawatirnya enggak sampai selesai itu. Antum Abdurrahman, bismillah. akan terjadi dan yang tidak terjadi bagaimana terjadinya. Kalau seandainya terjadi. Paham ya? Itu sekedar apa? Sekedar nah barakallahu fikum yang dikenal dengan Allah Subhanahu wa taala alima makana wa may yakun. Wa ma lam yakun fa idza kana kaifa sayakun. Paham ya? Artinya apa? Artinya Allah taala itu mengetahui perkara yang pernah terjadi dan perkara yang akan terjadi atau sedang terjadi dan perkara yang tidak terjadi kalau seandainya terjadi tahu bagaimana terjadinya. Nah, barakallahu fikum enggak perlu panjang lebar, itu seperti itu. Duna kata beliau, fa ahkamullahi jalla wa ala al-qadariyah la raddalah wa la muaqqiba. Maka ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang qadariyah sebagai takdir, itu enggak ada satu orang pun yang bisa menolaknya, tidak pula mengkritik. Enggak bisa. Kok kayak gini? Ya? Kok aku ditakdirkan pingsan ya? Kok aku ditakdirkan nah tidak bisa melihat? Enggak bisa mengkritik. Enggak bisa juga menolaknya. Mau tidak mau ya cuma pasrah, ridho. Yang terakhir Wal jabbar min ma'anihi al lughawiyyah ini. Ini yang sering kita jumpai. Wal jabbar termasuk makna secara bahasa adalah al-ali al-murtafi. Zat yang sangat tinggi dan meninggi. Paham ya? Zat yang sangat tinggi dan di atas itu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu jalla wa ala fawqa ibadihi. Maka Allah Subhanahu wa taala di atas hamba-hambanya wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Dialah zat yang maha tinggi di atas hamba-hambanya wa huwal hakimul khabir dan dialah zat yang maha bijaksana dan maha mengetahui perkara-perkara dengan teliti wa huwal qahiru fawqa ibadihi dan dia zat yang maha kuasa di atas hamba-hambanya wa yursilu alaikum hafadzatan dan zat yang telah mengutus kepada kalian penjaga-penjaga.